Allah mensyukuri, menerima amalan meskipun sedikit. Meskipun sedikit mungkin dipandang oleh orang yang melakukannya remeh. Tetapi di sisi Allah itu luar biasa besar. Tentu yang seperti ini adalah dengan diisi oleh tauhid. Diisi oleh tauhid. Seperti yang tadi diterangkan oleh beliau juga di dalam fadl tauhid. Wa ma yakfur min Nah, amalan yang sedikit tetapi karena ikhlas murni dia tujukan karena Allah mengharapkan pahala di sisi Allah menjadi berlipat ganda dibalas oleh Allah dengan berkali lipat 700 kali lipat sampai lebih dari itu bahkan dengan satu perkara yang sangat ringan remeh seorang bagaya Bani Israel bagaya Bani Israel perempuan jahat kalau dikatakan sekarang ini PSK di kalangan Bani Israel hanya karena memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan, Allah mengampuni dosa dosanya. Oleh ketauhidan. Dan maka amalan-amalan yang besar sebesar apapun, sehebat apapun, tetapi didasari atas ujub, kibir, riak, itu Allah jadikan sebagai amalan yang habaan mansurah Allah jadikan habaan mansura. Debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi di sisi Allah. Wa yazidu syakirin min fadlih dan Allah menambah orang-orang yang bersyukur itu sebahagian karunia karunia sebagaimana Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid kalau kamu tutup bersyukur, bersyukur pada aku kata Allah, maka pasti aku tambahi nikmatku pada pada kamu. Allah wa yasifunahu. Itu tentang Allah. Allah wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsah. Mereka ahli sunnah mensifatkan Allah dengan hal-hal atau dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya. Wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Rasulullah SAW memberikannya untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih dengan empat hal yang sudah kita lewat bila tampil tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wala takif tidak menanyakan bagaimana sifat tersebut. Wala ta'til tidak mengingkari menolaknya. Wala tahrif tidak menyelewengkan maknanya. Ini prinsip mereka dalam meletakkan ataupun mengisbatkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. minas sifatil dzatiyah seperti sifat-sifat dzatiyah yang melekat pada zat Allah yang lazimun lahu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah zat Allah Maha sempurna sifat-sifat dzatiyah sifat-sifat yang bukan sifat fi'liyah sifat dzatiyah pada zat Allah kal hayat al hayah al kamilah hidup Allah yang maha sempurna hidup yang maha sempurna yang tidak didahului dengan ketiadaan tidak disentuh dengan kepayahan ngantuk tidur dan tidak ada akhir dengan kematian hayatun kamilah hidup yang maha sempurna tidak pernah didahului dengan ketiadaan tidak disentuh dihinggapi ngantuk dan keletihan dan tidak pula disentuhnya ini diakhiri dengan kema kematian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Al Hayyu. Nama di antara nama-nama Allah Al-Asmaul Husna Al Hayyu. Maknanya adalah Al Hayah Al Kamilah. Al Hayah Al Kamilah hidup yang maha sempurna. Selain Allah pasti hidupnya tidak ada yang sempur, sempurna. Dahulu tidak ada, menjadi ada. Hatta makhluk-makhluk yang Allah jadikan kekal. Ya, hatta makhluk yang Allah jadikan kekal. Ada makhluk yang Allah jadikan kekal? Ada. Nah, surga tidak hancur, Kemudian ada lagi yang paling akhir, tidak ada lagi ya. Nah, setelahnya ini yaumul akhir. Nah, ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang Allah jadikan dia memiliki nah, kekekalan. Tapi nah, tetap mereka bukan ini artinya bukan atau sesuatu yang yang layak untuk dijadikan ilah karena mereka dahulunya tidak tidak ada. Wasam sifat dzatiyah yaitu asam pendengaran. Allah Maha mendengar. Allah punya pendengaran. Wal basar. Allah mempunyai penglihatan yang maha sempurna. Yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, sesuai dengan zat Allah. Zatnya tidak serupa dengan makhluk, maka seperti itu juga sifat-sifatnya. Wa kamalil qudrah. Kesempurnaan qudrat Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah wal azamat wal kibriya keagungan dan kesombongan sifat-sifat dzatiyah wal majd kemuliaan wal jalal keagungan wal jamal keindahan wal hamdul mutlaq dan maha terpuji secara sempurna itu zat dan Allah bahkan yang terakhir-terakhir ini juga termasuk nah, semua yang ada pada Allah itu adalah pujian wa min sifatil af'al Wa min sifatil afal. Termasuk di dalam sifat datia ini sifat nah, bahwa Allah itu mutakallim. Allah mutakal mutakallim. Allah tidak pernah bisu. Ya, Allah tidak pernah bisu. Allah berbicara kapan Dia kehendaki. Dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, sebagaimana yang Dia dia kehendaki. Baik. Qala wa min sifatil af'al. Termasuk diantaranya adalah sifat-sifat al-af'al. Ahlu sunnah mengisbatkan bahwa Allah memiliki perbuatan. <clears throat> Al-muta'alliqah. Sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan masyiatihi. Terkait dengan masyiatihi. Kehendak, kehendak Allah. Kapan dia mau, dia melakukan kapan dia mau dia tidak melakukannya. Ini maknanya sifatul af'al al-muta'alliqah bi masyiatihi. Wa qudratihi. Tergantung pula dengan kodrat kodrat Allah. Kekuasaannya yang maha maha sempurna. Karrahmah. Seperti sifat rahmah. Dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Warida dan dia meridai siapa yang dia kehendaki. Rahmat dan riba yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan kemuliaan Allah. Kalau rahmat pada kita manusia, ya perasaan. Dan tentu beda dengan dengan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wasakut marah. Wal kalam dan sifat al kalam bahwa Allah Maha berbicara, berbicara, mengatakan sesuatu, mewahyukan sesuatu. Wa annahu yatakallamu bima yasha dan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Kaifa yasha sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa kalimatuhu la tanfad la tanfad dan kalamnya tidak pernah habis wala tabid dan tidak pernah pula binasa nah sesuai dengan zat dan zat Allah yang maha maha mulia lagi maha sempurna qala wa innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluk setelah mulianya ini meyakini hal-hal seperti ini tentang zat Allah yang maha sempurna perbuatan-perbuatannya juga maha sempurna sesuai dengan kodratnya dan kehendaknya maka seperti itu pula wa innal qur'ana kalamullah ghair makhluk Al-Qur'an adalah kalamullah ghair makhluk bukan makhluk bukan makhluk minhu bada'a dari Allah bermulanya yakni Allah yang pertama kali mengucapkan bukan kalam Jibril Nah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah perkataan Allah. Allah yang mewahyukannya didengar oleh Jibril. Didengar oleh Jibril. Wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada kepada Allah. Ini sudah kita lewati dalam tidak Tahawiyah. Qala wa annahu lam yazal wa la yazal Dua kalimat ini, yang satu lam yazal, lam yazal itu menunjukkan waktu yang lampau. Yang hanya Allah yang tahu. Wala yazal ke depan, waktu yang akan datang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu wala yazalu dan seterusnya mausufan bi annahu yaf'alu ma yurid memiliki sifat bahwa dia melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan Allah menyatakan dalam bentuk sifat mubalaghah, fa'alun lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dia inginkan. Kalau dia menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun fayaku fayakun. Wa yatakallamu bima syaa. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu ala ibadihi bi ahkamihil qadariyah dan memutuskan perkara-perkara hambanya dengan hukum-hukumnya yang kodrati wa ahkamihi asyariyah juga memutuskan perkara hamba-hambanya dengan hukum-hukumnya yang syar'i wa ahkamihi jazaiyah dan hukum-hukumnya sifat balasan ganjaran pahala surga dan neraka fahuwal hakimul malik maka dia adalah al hakim yang memutuskan perkara al malik yang menetapkan aturan yang menguasai, memerintah dan melarang. Wa man siwahu mamluk. Dialah hakim, dialah malik, dialah penguasa, pemilik. Dan selain Allah adalah mamluk. Mahkumun alaihi, dihukumi. Selain Allah adalah mamluk dan mereka lah yang di, dihukumi, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapa di sini? termasuk para malaikat dan para anbiya. Mereka adalah mamlukun lillah. Milik eh, milik Allah. Sebagaimana Allah nyatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Yang Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya, Jibrilnya alaihi salam ataupun yang yang lainnya. Fala furuja ibad an mulkihi wala an hukmihi. Tidak ada niti yang keluar dari bagi ini tidak bisa keluar hamba-hambanya itu dari kerajaan dan dari hukum Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlepas bahwa dia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah milik Allah, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, diperintah dan dihukumi oleh Allah. Bahkan nah sebagaimana yang Allah katakan juga nanti akan ditanya oleh oleh Allah. Rasulullah sudah mengingatkan. Nah, ya kepada di hadapan para sahabatnya. Nah, sebagai Allah juga menyebutkan, "Mada ajab ajabtumul mursalin?" Apa bagaimana yang dijawabkan kamu, sambutan kamu terhadap para rasul? Para rasul juga ditanya, "Mada ujibtum?" Bagaimana kalian dijabat? Bagaimana kalian disambut oleh orang-orang yang kalian diutus kepadanya, termasuk nabi kita? Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meminta pula persaksian dari dari umatnya, dari para sahabat. Nah, hal ballaghtu. Nah, ini di di hadapan 140 ribu orang sahabat di dalam di Haji Wada. Nah, beliau menanyakan yang demikian. Nah, Qala wa yu'minuna. Nah, ahlu sunnah wal jamaah yu'minuna bima jaa bihil kitab wa tawatarat bihis sunnah. Ahlu sunnah beriman dengan semua yang datang dalam Al-Quran dan mutawatir dalam sunnah annal mu'minin bahwa orang-orang yang beriman yarawna rabbahum ta'ala mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ayanan jahrah dengan terang-terangan dengan mata kepala mereka di akhirat nanti di dalam surga terutama wa anna na'ima ru'yatihi wal fawza bi akbarun na'imi wal lizzah sebagaimana dalam riwayat. Nah, ketika Allah dan Rasulullah nah, menceritakan tentang para syuhada atau al-wahlul jannah, Allah datang kepada mereka dan menanyakan apa yang kalian inginkan. Nah, ya, nah, kemudian Allah membuka tabir hijab, kemudian memperlihatkan wajahnya yang maha mulia. Nah, diterangkan di sini oleh beliau, nikmat melihat Allah nikmat memandang menatap wajah Allah, beruntung mendapatkan keridhaannya itu adalah nikmat dan kelezatan yang paling tinggi, yang paling besar dari semua kenikmatan kenikmatan surga. Mengalahkan semua kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk penduduk surga. Wa anna man mata ala ghairi iman. Kemudian prinsip berikutnya. Wa anna man mata ala ghairi iman wa tauhid fahuwa mukhalladun fi nari jahannam abada. Ini prinsip ahlu sunnah. Bahwa siapapun yang mati di atas bukan keimanan, tidak beriman, mati dalam keadaan musyrik, tidak mati di atas tauhid, mati di atas kekafiran, maka dia kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nah, ini kita sudah lewat dalam masalah apa namanya nawakidul Islam, hal-hal yang menyebabkan seorang itu batal keislamannya. Maka itu diperhatikan. Nah, Alangkah mudahnya seorang itu jatuh ke dalam ke dalam neraka kekal abadi. Wa anna arbabal kabair, prinsip ahlu sunnah pula bahwa pelaku-pelaku dosa besar itu idza matu ala ghairi taubah, mati dalam keadaan belum bertaubat. Wala hasala mukaffir, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menghapus dosa mereka. Lidunubihim. Tidak ada mukafirah yang menghapuskan dosa dosa mereka apakah berupa amalan ya amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa mereka. Nah, taubatan nasuha misalnya yang pertama yang paling penting. Taubatan nasuha atau amalan-amalan lain, jihad fisabilillah misalnya. Nah, kemudian doa dari orang-orang yang mukmin. Kemudian sampai nanti wala syafaat. Tidak pula dia mendapatkan syafaat. Fa innahum maka mereka wa indakhalun nara la yukhalladuna fiha. Kalaupun masuk neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Ini ah, yang mati dalam keadaan ala ghairi taubah. Mati yakni yakni orang-orang melakukan dosa-dosa besar. Nah, tanpa bertaubat atau belum sempat ber, bertaubat. Nah, tinggal di nah, dilihat apa yang dimaksud dengan dosa-dosa dosa-dosa besar. Hal-hal yang di situ disebutkan oleh para ulama yang diancam dengan hukuman had kemudian dilaknat oleh Allah pelakunya dan oleh Rasulnya dinafikan keimanan dari dirinya dari pelakunya kemudian diancam dengan neraka murka Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah dan seterusnya di akhirat maka itu termasuk dosa-dosa dosa besar selain itu adalah dosa-dosa kecil nah Selain itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak ada laknat, tidak ada hukuman had, tidak ada ancaman neraka, kemudian tidak dinafikan keimanan darinya, dan tidak ada murka Allah, maka hal tersebut termasuk dosa-dosa kecil. Tapi bagi kita sebagaimana diingatkan oleh para ulama kita la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dikatakan kecil apabila terus-menerus di, dilakukan. Nah, Bahkan itu bisa menjadi sebab tertutupnya hati. Tertutupnya hati. Nah, seperti diriwayatkan oleh para ulama Tirmizi atau yang lainnya, apabila seorang hamba melakukan dosa, itu hatinya akan terkena titik hitam. Satu titik hitam. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah istighfar, maka hati itu kembali bersih. Kalau dia biarkan dan terus dia mengulangi lagi, mengulangi lagi, maka titik hitam itu akan berkumpul dan bertumpuk, lalu hati itu menjadi terbalik, gelap. Seperti mangkuk yang terbalik. yang bahaya. Hitam, gelap, sehingga tidak bisa lagi menerima cahaya. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kallaban rana ala qulubihim makanu yaksibut. Buahnya awalnya nah, maksiat. Awalnya adalah maksiat. Nah, maka jangan diremeh, jangan diremehkan. Qala wala yabqa fin nari ahadun fi qalbihi mithqalu habati khardalin min imanin illa kharaja minha. Tidak ada yang tersisa di dalam neraka satupun yang di hatinya masih ada iman sebesar biji khardal. Melainkan dia akan keluar dari neraka. Ini prinsip ahlus sunnah. Diyakini oleh ahlus sunnah akan keluar dari neraka itu orang-orang yang masih memiliki iman. Walaupun tidak pernah beramal. Walau anna imana yashmal aqaidal qulub wa amalaha wa amaliha. Iman itu meliputi akidah-akidah qulub dan amalan-amalan hati. Keyakinan-keyakinan hati ini maksudnya adalah rukun iman yang diperintahkan kita untuk mengimaninya. Itu nah, aqaid al-qulub. Nah, atau dikatakan juga qaulul qalbi. Nah, itu yang di, disebutkan oleh para ulama ini enam rukun iman ini yang wajib untuk kita nah, yakini. Kemudian amalannya, amalan-amalan hati. Ada khasyah, ada mahabbah, ada ta'zim, ada khawf, ada raja, ada tawakal. Ini amalan-amalan hati. Itu iman. Masuk dalam rangkaian iman. Qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisan wal jawari. Ini prinsip lalu. al sunnah. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Sebagian yang menambah niatun wa atau i'tiqad. Nah, qaulun di sini kata yang mereka cuma menyebutkan ini, qaulun qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi, nah, yakni keyakinan-keyakinan hati. Yang di antaranya adalah enam rukun iman. Nah, itu qaulun qalbi. kaulul lisan pernyataan, aman tu billah atau syahadat. Amalul qalbi, amalul qalbi itu khasyah tadi, tawakal, mahabbah. Wa amal jawari, salat, puasa dan seterusnya. Inilah iman. Nah. Wa amal jawari wa aqwalil lisan, nah, meliputi amalan-amalan anggota tubuh dan ucapan-ucapan lisan, zikir, baca Quran, doa, dakwah. Faman qama biha al wajhi akmal fa al mu'min haqqan. Siapa yang menjalankan semua ini dengan cara yang sempurna, dialah mukmin yang sejati. Dialah mukmin yang sungguh-sungguhnya. Dia akidah, apa itu kulubnya, rukun iman yang enam, dia percayai, dia imani, dia yakini. Amalan-amalan hati dia kerjakan. Khawf kepada Allah senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian anggota tubuhnya, salatnya benar, baik, lisannya baik, senantiasa zikrullah, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang jujur, menasehati, bermanfaat. Nah, bukan fah, bukan fohsh, bukan fahisyah, bukan radhi, bukan badaah. Nah. Maka siapa yang menjalankan semua ini dengan cara yang sempurna, dialah mukmin yang sejati. Seperti juga disebutkan di dalam hadis. Ya, Nah, al-mu'minun ya apa namanya al-muslimu man salimal muslimuna namanya lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Juga di dalam ya apa namanya dari hadis yang lain. Allah diistahaqqa sawab, dialah yang berhak untuk mendapatkan pahala wa salima minal iqab, selamat dari hukuman. Wa man intaqasa minha syai'an, mereka yang kurang menjalankan ini, kurang sempurna, nafas min imanihi qadri dzalik. Sebenarnya ini kurang pula. Ya, kurang pula, kurang sempurna pula iman imannya. Walidzalika kana al-imanu yazidu bi taah wa fi'lil khair wa yanqusu bil ma'siyati wasyarr. Oleh karena itulah iman itu bertambah karena dengan ketaatan dan perbuatan baik dan iman itu berkurang karena kemaksiatan dan kejelekan. Ini termasuk di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah. Ada saat-saatnya iman itu naik, naik, naik. Nah, ada pula saatnya dia turun karena perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau, nah, ini maksiat di sini jangan bayangkan semua yang kita sebutkan tadi. Hal-hal yang di situ bentuknya ada pelanggaran, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu maksiat. Ya, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita selisihi berarti kita melakukan maksiat kepada Allah. Semua perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya kita langgar, tidak kita kerjakan, itu maksiat kepada kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sedikit atau banyak, berat ataupun ringan. Nah, yang seperti ini kalau kita pernah perhatikan betapa banyaknya kita melakukan maksiat. Nah, kalau min usulis sa'i, nah, usulihim. Di antara prinsip mereka ahlus sunnah adalah as-sa'i wal jidd berusaha dan sungguh-sungguh fima fa'umin umuriddin dalam hal-hal yang bermanfaat dalam urusan urusan agama wad dunia maupun dunia isti'anati billah menerapkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah semangat untuk mencari yang bermanfaat baik urusan agama maupun dunia dengan tetap isti'anah kepada Allah minta pertolongan kepada Allah. Nah. Fahum harisuna ala fahum ayasainu nabilah. Jadi mereka adalah orang-orang yang semangat untuk menghamnyani mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Wa nabilah dan selalu minta tolong kepada Allah. Wa kadzalika yuhaqqiquna al-ikhlasa lillah fi jami'i harakatihim dan mereka selalu berusaha untuk membuktikan, untuk membersihkan, untuk memurnikan keikhlasan mereka kepada Allah dalam semua gerak-gerik mereka. Ini idealnya dan ini yang puncak dan prima yang paling sempurnanya. Nah, inilah yang mereka disebutkan oleh beliau ahlus sunnah. Ya, yang beliau gambarkan ini orang-orang yang telah sampai kepada perjalanan yang sudah sampai di dinar, menuliskan apa namanya menggoreskan sejarah dengan tinta tinta emas dengan kehidupan mereka Nah, orang-orang yang berhasil dan diketahui oleh Allah isi hati mereka, orang-orang yang jujur, Allah jadikan mereka sebagai teladan. Allah jadikan mereka sebagai anutan kita, acuan untuk kita beragama. Nah, ini mereka. Nah, seperti itulah prinsip Ahlus Sunnah dan seperti itulah semestinya orang-orang yang datang belakangan seperti seperti kita. Wa yattabi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ikhlas lil ma'bud dan mereka mengikuti Rasul saw dalam ikhlas kepada ma'bud yakni Allah wal mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti rasul. Ini ikhlas itu juga dengan bagaimana rasul. Rasulullah ikhlas tetap minta pahala, takut dengan neraka, minta surga kepada Allah dan takut dari neraka. Nah, bukan seperti ikhlas orang-orang yang nah, Sufi ya, yang mereka menjadi keikhlasan itu menolak ini kalau beramal bukan ini artinya kalau dia beramal karena ini mengharapkan surga, jangan dimasukkan ke surga. Kalau dia beramal karena takut neraka, minta dimasukkan. Ini kan perkataan yang nah, jauh menyimpang. Ya. Rasul saw Alaihi orang yang paling ikhlas minta surga kepada Allah dan jauh minta dijauhkan dari dari neraka. Nah, Qala wan nasihatu lil mu'minin akba'u tariqihim. Dan prinsip mereka juga adalah usaha dan sungguh-sungguh untuk memberikan nasihat kepada kaum mukminin, orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ini prinsip terkait dengan nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala faslun. Dan berikutnya, wa yashhaduna anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, mereka prinsip Ahlussunnah jemaah adalah bersaksi dengan semua pengertian persaksian. Namanya saksi itu dia tahu apa yang dia saksikan, dia dia meyakini. Anna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari sepasang pria dan wanita. Makhluk yang diatur dan dikendalikan oleh Allah, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah makhluk yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Dahulunya tidak ada, kemudian ada. Allah yang mewujudkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatur dan memerintahkan beliau. Bersaksi ahlu sunnah dan orang-orang yang beriman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Dalam beberapa tempat Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yang merupakan kata para ulama merupakan kedudukan yang paling mulia dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam nanti akan juga kita dapatkan menyebutkan bahwa kedudukan sebagai hamba adalah kedudukan dan panggilan yang sangat dicintai dan dipilih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan para sahabatnya dan juga kita La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan menyanjungku. Jangan berlebih-lebihan memujiku kata Rasulullah SAW. Sebagaimana inam orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana Abdul. Aku tidak lain adalah seorang hamba. Apa artinya hamba? Diatur, dicipta, dikendalikan, diperintah, dilarang. Kalau salah dihukum. Kalau keliru ditegur. Ini abd. Nah, sehingga persaksian ini mengandung konsekuensi bahwa beliau tidak berhak ini menerima rububiyah. Beliau tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Apalagi uluhiyah. Tidak ada sifat lahut pada beliau. Nah, karena beliau juga bukan. Nah, beliau adalah ham, hamba. Konsekuensinya, beliau tidak berhak untuk dipanggil dalam doa. Diseru selain Allah. Dimintai syafaatnya, dimintai barakah, dimintai rezeki, dimintai pertolongan, bukan beliau. Karena beliau juga menyatakan inna ma'ana qasim wallahu mu'ti. Yang memberi adalah Allah dan aku adalah hanya membagikan. Milik semua pemilik enam, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, bukan milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak layak untuk diminta. Tidak layak dituju untuk dengan peribadatan. Bukan kepada beliau kita meminta syafaat, tapi kepada Allah. Karena pemilik syafaat itu adalah Allah. Nah, rezeki dan semua perbendaharaan langit dan bumi. Walaupun dikatakan dalam riwayat diserahkan kepada beliau kunci-kuncinya, tapi kepunyaan Allah. Beliau hanya membagi, maka minta kepada kepada Allah. Ayat-ayatnya jelas dan mereka banyak enam orang-orang nah, di zaman ini yang mengatakan dirinya adalah orang-orang yang mencintai beliau mengakui menghafal ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kepunyaan Allah bukan kepunyaan Rasul semua yang ada di langit dan di bumi termasuk di dalamnya apa syafaat barokah pertolongan keselamatan rezeki dan yang lain maka minta kepada kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah wa rasuluhu persaksian ini menyatakan pengakuan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah Rasul Allah berarti beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia apa yang dikehendaki oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri mereka. Maka konsekuensinya semua yang datang dari beliau sallallahu sebagai rasul harus dibenarkan. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, ya contoh-contoh yang ibadah yang dilakukan beliau itu yang dikerjakan apa yang tidak pernah beliau contohkan tidak boleh dilaksanakan ini konsekuensinya nah, dan beliau sebagai rasul telah menyampaikan semua yang diinginkan oleh Allah untuk disampaikan buktinya Allah menyebutkan dalam firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Tiga bulan atau empat bulan sebelum Rasulullah SAW wafat, Allah sudah menerima, menyatakan purna tugas tugas beliau menyampaikan risalah. Kata para ulama. Juga kan di dalam hadis beliau menyebutkan, tidak ada satupun kebaikan melainkan telah beliau tunjukkan kepada kita. Tidak ada satupun kejelekan melainkan telah beliau tahdir kita agar meninggal meninggalkannya. Nah, para sahabat pun mengakui, bahkan orang musyrikin dari kalangan Yahudi pun mengakui ketika mereka bertemu dengan Salman, ajiban Ajabani amri nam amra nabiy, nabiyikum. Sungguh menakjubkan urusan nabi kalian. Nah. Ya. Allamani allamakum yani kull syai. Hatta al-qira'ah kama qala. Dia ajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai dalam urusan buang air. Ajal kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Benar, semua telah diajarkan oleh Rasulullah semua sudah diajarkan hatta dalam urusan buang air. Kami dilarang untuk menghadap kiblat, dilarang membelakangi kiblat, dilarang istinja dengan tangan kanan. Dalam urusan yang tidak terlihat orang, dalam urusan yang perkara yang remeh, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dalam urusan yang besar, maka dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau dalam urusan yang seperti itu di di dalam urusan yang remeh seperti itu, Al Rasulullah SAW mengajarkannya dengan detail, dengan rinci, apalagi dalam hal-hal yang setiap saat kita akan berhubungan, bergelut dengan itu dalam hal masalah ibadah, zikrullah, na'am. Dia menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah terkait dalam muamalah dengan sesama yang setingkat, yang lebih tinggi. Nah, tentu sudah diajarkan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah dicontohkan. Maka dikatakan lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tuwfiya maka tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fi jawi sama illa qad dzukir lana minhu ilman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayap di angkasa melainkan telah disebutkan diterangkan kepada kami ilmunya tentang masalah halal haramnya semua telah dijelaskan oleh Rasul. Ini predikat ataupun kedudukan beliau sebagai Rasul. Orang yang mengakui Rasul Muhammad SAW adalah Rasul Allah berarti dia tidak boleh keluar dari aturan dan syariat Muhammad SAW. Tidak boleh dia menambah-nambahi apa yang disampaikan oleh Muhammad. Tidak pula boleh dia mengurang-urangi apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Ini konsekuensi dia mengakui beliau sebagai Rasul. Kalau tidak, nah, berarti dia tidak mengakui beliau sebagai Rasul. Allah Rasulullah bil huda wa dinil haq. Allah utus beliau membawa hidayah dan agama yang hak, ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan saleh diajarkan oleh beliau liyuzhirahu 'ala dini kulli untuk Allah menangkan dari semua agama wa annahu aula bil mu'minina min um, min anfusihim beliau lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka dan itu bahkan tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya lebih dia cintai daripada bapaknya, lebih dia cintai daripada anaknya, lebih dia cintai dari semua manusia. Cinta kepada Rasulullah harus dia lebih utamakan. Semua yang terkait dengan beliau. Bahkan juga terkait dengan anak beliau, keturunan beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau lebih-lebih. Nah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibu bagi orang-orang yang menyatakan diri mukmin maka mereka yang menjadi apa namanya menodai kehormatan para ummahatul mukminin bukan orang yang beriman. Nah, Allah wa huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Nah, maka Muhammadun aba ahadin min walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah pun juga menyebutkan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Wala arsala ilal unas, ursila ilal ins wal jin basyiran wa nadhira. Beliau diutus kepada manusia dan jin untuk memberikan berita gembira bagi mereka yang taat dan peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Wada'iyan bi biiznihi dan dai mengajak manusia masuk masuk Allah ini kepada Allah dengan izin Allah dan sirajan munira menjadi pelita yang menyinari. Arsalahu bi salahiddin wa salahid dunia. Allah mengutus beliau membawa kebaikan-kebaikan agama dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Wal yaqumul khalqu bi ibadatillahi wa yasta'inu bi rizqihi ala dhalik. Supaya manusia beribadah kepada Allah dan mengambil bantuan dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk beribadah kepada kepada Allah. Qala wa ya'lamuna. Ahlu sunnah mengetahui. Annahu a'lamul khalqi. Meyakini, bukan hanya sekedar tahu. Tapi ahlu sunnah. Orang-orang mukmin <clears throat> yang betul-betul beriman. Salafiyun. Meyakini bahwa beliau s.a.w. adalah orang yang paling tahu. Orang yang paling mengerti. Orang yang paling wa'asdaquhum. Orang yang paling jujur. Wa'ansahuhum. Orang yang paling menasehati wa a'zamuhum bayanan dan yang paling besar penjelasannya, paling jelas keterangan-keterangan yang disampaikannya. yu'azzimunahu wa yuhibbunahu sehingga mereka mengagungkan beliau dan mencintai beliau. Wa yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatil khalq. Mereka mendahulukan cinta kepada beliau di atas cinta seluruh makhluk. Baik itu diri mereka sendiri ataupun keluarga mereka ataupun enam kerabat mereka. Kullihin semuanya wa yattabi'unahu fi usuli dinihim wa furu'ihim ahlu sunnah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah salafiyun mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agama yang usul maupun yang furu'nya hal-hal yang sifatnya ayat akidah keyakinan mereka tidak keluar tidak mereka tambahi apa yang tidak ditambahi oleh beliau tidak mereka kurangi apa yang tidak dikurangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak begitu pula dalam masalah masalah furuknya. Nah, amaliyah-amaliyah. Nah, zikir tidak mereka tambah-tambahi. Tidak mereka kurang-kurangi apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yuqaddimuna qawlahu wa ala qawli kulli ahadin wa Prinsip ahli sunnah. Prinsip orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mendahulukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan beliau dari semua pendapat, dari semua ucapan, dari semua bimbingan. Siapapun orangnya. Hatta Abu Bakar wa Umar. Nanti kita akan dapatkan. Ya, bagaimana disebutkan di dalam Nabi, Ya, mungkin penjelasan ataupun dalam matan Abdullah bin Abbas marah kepada sebagian orang yang menyeletuk ketika beliau menyampaikan aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah berpendapat seperti ini. Tapi dia mengatakan, um, Abu Bakar dan Umar berbeda, tidak seperti itu. Nah, aku lukalal yusiku antunazzal alaikum hijaratun minas sama. Bisa-bisa diturunkan hujan batu kepada kalian. Saya katakan Rasulullah SAW bersabda seperti ini, kamu mengatakan Abu Bakar dan Umar. Begitu marahnya para sahabat. Ya, hatta itu perkataan Abu Bakar dan Umar yang wazira Rasulullah SAW, menteri pembantu utama Rasulullah tetap mereka tidak nah, Ya, memandang tidak layak untuk membentur ucapan-ucapan Rasulullah, apalagi yang selain mereka. Dari imam-imam Madhahib misalnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Wa jazahumullah anil Islam wal muslimin khairan. Nah, apalagi imam, imam Para sahabat saja pun terhadap orang sahabat yang lebih senior, mereka tidak berani Nah, membenturkan eh, ucapan-ucapan mereka dengan ucapan Rasulullah. Dan mereka sendiri pun adalah orang-orang yang beradab, sahabat-sahabat senior ini. Sehingga mereka tidak berani lancang untuk mengkritik atau untuk merevisi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, <clears throat> nah ini prinsip ahlu sunnah. Qala yang ya'taqidun an Allah jama'a min al-fada'il wal khasa'is wal kamalat malam yajma'u li ahad dan ahlu sunnah meyakini bahwa Allah telah menghimpun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam berbagai keutamaan, keistimewaan, kesempurnaan yang tidak Allah himpun untuk siapapun selain beliau. Hatta untuk kepada ini kepada nah khalilnya yang lain, Abu Ibrahim alaihissalam. Fahuwa a'lal khalqi maqaman wa a'zamuhum jahan. Jadi beliau adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya, makamnya dan paling besar jahnya, keutamaan kemuliaannya. Wa akmaluhum fi kulli fadilah, paling sempurna di dalam semua keutamaan. Apa sebut? Keberanian, keperwiraan, kelemah lembutan, ya, santun. Semua Rasulullah SAW paling atas, paling sempurna, paling sempurna. Kesabaran. Nah, penjelasan yang detail, yang jelas, beliau paling sempurnanya lam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaih. Tidak ada yang tersisa kebaikan melainkan telah beliau tunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Mulai dari yang paling besar tauhid mulai sampai yang sekecil-kecilnya. Wala syarra illa hadzarhum minhu. Dan tidak pula ada kejahatan melainkan telah beliau tahdir umatnya agar menjauh dari kejahatan tersebut. Mulai dari perkara yang paling besar yaitu syirik sampai yang sekecil-kecilnya. Apa yang sekecil-kecilnya misalnya mengotori masjid, Ya, perkara yang ringan, yang paling tidak panas. Kita senang kalau rumah kita bersih. Itu diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi Jangan meludah. Ya, di depanmu. Beliau sangat marah melihat ada bekas ludah di depan. Nah, nempel. Ya, ini termasuk nah, perkara yang ringan. Nah, dan bukan dosa besar. Ya. Nah, ini diingatkan oleh beliau. <clears throat> Maka tidak layak. Ya, walaupun bukan dosa, tapi adalah tidak layak kalau masjid itu kita nah kotor. Nah, disebutkan sebagian ulama ya apa sebagian masyai ada menyampaikan nah, hatta mereka Syekh Rabi ada yang jatuh mungkin di dalam apa di masjid mengotori lantai masjid itu beliau kutip beliau masukkan dalam kantong. Nah, Baik, qala wa kadzalika yu'minuna bi kulli kitabin Allah Demikian pula ahlu sunnah mengimani semua kitab yang Allah turunkan. Wa kulli rasulin Allah Mengimani semua rasul yang diutus oleh Allah. La yafriquna baina ahadin min rusulihi. Mereka tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul tersebut dalam hal apa? Keimanan, penghormatan, wala, ya, kecintaan, tapi kalau ittiba mereka mengikuti Rasul yang datang kepada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yu'minuna bil qadari kulli. Ahlu sunnah mengimani semua takdir yang baik ataupun yang buruk. Dalam hal ini maksudnya adalah yakni qadar khairi wa syarri yakni makdurat. Kalau qadar bermakna fi'il yakni perbuatan Allah semuanya baik. Qadar bermakna fi'il yakni perbuatan Allah semuanya baik. Nah, nah ahlu sunnah mengimani semua takdir. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu semua datang dari dari Allah. Wa anna jami'a a'malil ibad khairiha wa syariha. Dan semua perbuatan hamba yang buruk ataupun yang baiknya qad ahata biha ilmullah telah diliputi oleh ilmu Allah. Artinya Allah tahu apa yang diperbuat oleh hambanya yang baik ataupun yang buruk, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, Perbuatan yang tidak terlihat muncul di dalam hati. Yani mungkin dendam, iri, ghil, nah, hasad dan semacam itu. Itu sudah diketahui oleh Allah. Nah, ria, ujub, kibir itu sudah diliputi oleh dan Allah tahu apa yang akan diperbuat oleh hamba hambanya sebelum Allah menciptakan hambanya sebelum Allah menciptakan kita Allah sudah tahu apa yang akan kita perbuat niat yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu wajara biha kalamuhu dan berlangsung ini berjalan bergulir dengannya kalamnya ini pena pena Allah pena takdir wa nafadat fiha masyiatuhu dan berlaku pada perbuatan-perbuatan tersebut masyiatullah Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa ta'allaqat biha hikmatuh dan terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba tersebut dan terkait dengan hikmah hikmah Allah ada hikmahnya seorang itu ditakdirkan dia itu melakukan dosa, melakukan kebaikan. Nah, haitsu khalaqal lil ibadi qudratan wa iradatan. Ini ketika di mana Allah menciptakan pula untuk hamba tersebut qudrat dan iradah. Takwa biha aqwaluhum wa af'aluhum bihasabi masyiatihim. Yang terjatuh, yang terjadi dengan kudrah dan iradah tersebut, ucapan-ucapan dan perbuatan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Nah, lam yajburhum ala syai'in minha. Allah tidak memaksa mereka untuk melakukannya. Nah, tapi kan manusia kan tidak tahu apa yang jadi nah, yang akan terjadi di hadapan di hadapan kita. Nah, nah namun yang jelas semua yang di, nah, nah, yang kita lakukan itu telah diketahui oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'alahum laha. Bahkan mereka diberi pilihan pula oleh oleh Allah. Nah, kalau dia mau, dia bisa melakukan. Kalau dia mau bisa, dia tidak melakukan melakukannya. Wa khasal mu'minin bi annahum bi ilaihim al-iman wa zayyanahu fi qulubihim. Dan Allah mengistimewakan orang-orang yang beriman dengan menjadikan meletakkan di dalam hati mereka cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim dan Allah hiasi, Allah jadikan indah iman itu di dalam hati mereka. Wa karraha al kufra wal fusuqa wal isyan Allah jadikan pula mereka benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan diadlihi dengan keadilannya dan dengan hikmahnya. Wa min usulihi dan wa min usuli ahli sunnah annahum yadinuna bin nasihati lillahi wa likitabihi wa li wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim termasuk di antara prinsip ahli sunnah yang terakhir ini beliau ringkas dari beberapa kitab-kitab akidah para ulama. Di antaranya enam akidah wasiatiyah Syekhul Islam Taimiyah. Nah, prinsip al sunnah mereka beribadat kepada Allah itu dengan memberikan nasihat. Jadi dengan nasihat kepada Allah artinya mereka beriman, memurnikan keikhlasan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Mereka beriman kepada kitabnya, mereka beriman kepada rasulnya, mengikuti beliau dan mereka memberikan nasihat kepada imam nah memberikan peringatan-peringatan saran-saran yakni bagi imam-imam kaum muslimin dan mendoakan mereka serta memberikan pula nasihat untuk keumuman kaum muslimin yang jahilnya mereka ajari yang jeleknya mereka maafkan wa ya'muruna bil ma'ruf ini prinsip ahli sunnah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar wa yanhauna 'anil nam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat Artinya ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat mana ini untuk haknya mereka melaksanakannya. Ah, apakah itu yang ma'ruf ataupun itu ketika mencegah kemungkaran. Bukan se seenaknya ini menuruti perasaan, bukan menuruti logikanya nah, dia sendiri. yang yang murun Nabi birril walidain. Ini prinsip nanti senantiasa mengajak untuk berbakti kepada kedua orang tua apapun keadaan mereka, walaupun mereka memaksa untuk dia berbuat syirik, walaupun mereka beda agama, tetap ahlu sunnah menganjurkan, mendorong, mengajak, memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, apapun keadaan mereka. Hatta mereka itu sebagai orang-orang yang memaksa. Allah pun sudah mengingatkan wa in jahad wa in jahadaka wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat syirik, jangan kamu taati, tapi bergaul dan bergaulah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Bergaul tetap. Nah, menolak mengingkari perbuatan mereka tidak dengan kasar, tapi dengan adab. Nah, dengan adab dan ini sudah ditunjukkan oleh para salafun saleh, orang-orang yang mereka mendapatkan keadaan dari orang tuanya, tekanannya. Bahkan lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Nah, mengajak mendakwahi orang tua yang jelas-jelas berbuat syirik dengan panggilan yang penuh hormat, penuh kasih sayang, ya abad, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka Allah syai'a. Nah, la panggilan abad, ya abad, ya abah. Ini panggilan-panggilan yang paling menunjukkan apa? Kerendahan hati seorang yang memanggilnya kepada ayahandanya. Bukan panggilan arogan yang menunjukkan kesombongan kasar. Nah, kalau wasilatil arham. Ahlu sunnah selalu mendorong untuk menyambung silaturahmi. Yang dekat ataupun yang jauh. Wal insan hilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga. Siapapun dia. Hatta dia orang yang kafir memusuhi Islam sekalipun. Nah, tetap berbuat baik kepada kepada mereka. Rasulullah sampai-sampai mengira kalau Jibril mengatakan ini menganggap bahwa jiran itu akan menjadi ahli waris. Saking seringnya diingatkan oleh Jibril bahkan di antara bentuk-bentuk nah artinya tanda-tanda keimanan seorang itu adalah nah disyaratkan dia harus nah menghormati memuliakan tetangga tetangganya bahkan dinafikan nah ketika seorang itu menyakiti tetangganya dinafikan iman dari dia wallahi la yu'min kata Rasulullah wallahi la yu'min wallahi la yu'min ya Rasulullah khaba wa khasir man ya Rasulullah alangkah rugi dan kecewanya dia siapa orang ini ya Rasulullah man la ya'manu jaruhu bawa'ifah, orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Seorang wanita yang taat beribadah, yang rajin beribadah di malam hari, salat malamnya, siangnya dia puasa, tetapi lisannya tidak pernah berhenti menyakiti tangganya. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, mahaluha?" Rasulullah mengatakan, "Hiya finnar." Dia di neraka, dia di neraka. Allah wal mamalik berbuat baik kepada budak-budak yang dimiliki wal muamilin orang-orang yang menjadi yang bergaul dengan kita bermuamalah dengan kita pegawai-pegawai buruh-buruh nah waman lahu hak dan orang-orang yang memiliki hak yang harus kita tunaikan wabil ihsani ilal khalqi ajmain dan berbuat baik kepada seluruh makhluk hatta kepada binatang sekalipun nah wallahu a'lam bishawab lanjutkan atau cukup nah, ini prinsip ala sunnah ya, mengajarkan para nah nah itu pernah di nah supaya kita teruskan dikit wa yad'una ila makarimil akhlaq ahlu sunnah selalu mengajak kepada makarimil akhlaq tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan wa mahasiniha akhlak-akhlak yang indah wa yanhauna an masawiil akhlaq dan mencegah melarang dari akhlak yang buruk wa ardaliha dan yang rendah safasif ya nah hal-hal yang tidak layak nah, ingat tapi akhlak itu adalah surah batiniyah ya dikatakan oleh para ulama di Syekh Muhammad menyebutkan akhlak itu adalah surah batiniyah bukan surah lahiriah kalau memang akhlak itu baik dari batinnya baik dia akan menampilkan kebaikan kebaikan nah kalau hatinya tidak jujur jelek maka tidak akan baik walaupun dia berusaha ya berusaha menampilkan tapi sementara nah di saat ini mungkin dia terlihat tapi nanti nah ini yang kita harus waspadai qala wa yaqiduna anna akmalal mu'minina imanan wa yaqinan ahsanuhum a'malan wa akhlaqa mereka meyakini bahwa mukmin yang paling sempurna imannya dan keyakinannya adalah yang paling baik amalan dan paling baik akhlaknya. Wa asdaquhum aqwala, paling jujur ucapannya. Wa ahdahu ila kulli khairin wa fadilah, yang paling semangat memberikan petunjuk bimbingan kepada semua kebaikan dan keutamaan. Wa ab'aduhum an kulli radilah dan paling jauh dari semua yang rendah. Rendah dalam pandangan manusia, rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya rendah dalam menurut aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Ya, ini akhlak dan ini prinsip-prinsip ahlu sunnah dan ini yang dilakukan semestinya oleh orang-orang yang mukmin sebagai bukti keimanan keimanan mereka dan bukti syahadat yang sudah mereka ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada eh, kesempatan yang akan datang. Hmm. Jumat insya ya. Nah,